أعوذ بالله من الشيطان الرجيم In warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Pemirsa hamba Allah yang mulia, senang sekali jumpa lagi di program Hikmah Pagi akhir pekan Sabtu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seperti biasa kita selalu berharap semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat, iman kita senantiasa bertambah mudah-mudahan yang tentunya semua ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat layak untuk kita syukuri. Puji syukur kehadirat Allah, selawat dan salam selalu kita curahkan keharibaan nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain yang apalagi sekarang ini kita masih dalam suasana bulan Maulid. Nah pemirsa, begitu banyak karunia dan nikmat Allah yang sudah dilimpahkan kepada kita hambanya. Tetapi apakah di sela-sela kesibukan kita setiap harinya kita sudah pandai untuk menjadi manusia yang bersyukur? Padahal Allah juga sudah memberikan jalannya dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis disebutkan banyak sekali cara-cara bagaimana supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia yang bersyukur dalam meraih nikmat dan karunia dari Allah. Hari ini kita akan membahas tema yang mudah-mudahan bisa menambah kualitas keimanan kita yaitu tentang pintu-pintu menuju Allah bersama ustazah kita hari ini yaitu ustazah Nunung Ibrahim. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam Apa kabar sehat ya? Terima kasih bisa hadir. Senang sekali ini ustazah muda kita Ibu ya dan di sini juga ada ada ibu-ibu dari Majlis Taklim Babul, Iman Menteng Atas Jakarta Selatan. Nah, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nanti juga ibu-ibu punya kesempatan untuk bisa berdialog ya bersama uh, narasumber kita Ustazah Hajah Nunung Ibrahim. Nah, pemirsa, Anda juga kami ajak untuk bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita kaitan tentang masalah pintu-pintu menuju Allah di line telepon 5743476 bagi anda yang berada di Jakarta atau ada di luar Jakarta silakan ke 0215743478. Baik Ustazah ini pintu-pintu menuju Allah. Kita kenalnya ada pintu depan, pintu belakang ya. <laughs> nah, apakah pintu menuju Allah juga ada gambaran seperti itu? Barangkali eh, kaitan juga dengan bagaimana nikmat yang kita rasakan setiap harinya. Apakah itu nikmat sehat, nikmat umur panjang, kemudian nikmat yang setiap hari juga kita nikmati bersama anak-anak seperti rizki yang tidak bisa kita hitung dengan jari. Apalagi dalam ayat ayat disebutkan jika air dalam laut itu pun dituliskan atau untuk menghitung karena Allah tidak akan cukup pinta air itu se eh, selautan itu tidak akan cukup ini kan luar biasa tapi kita nggak tahu pintu Allah itu yang mana yang bisa kita masuki supaya kita bisa ketemu pada nanti yomul akhir gitu kan silakan saudara baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammadil imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang salehah, Amin. Calon ratu bidadari bidadari surga. Amin. Yang dimuliakan Allah. Di dalam surat An-Naml ayat ke-40 Allah mengabadikan kisah ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan puncak kenikmatan. Nabi Sulaiman berkata, Sesungguhnya nikmat yang Allah karuniakan kepadaku ini tidak lain adalah untuk menguji apakah aku bersyukur atau atau, atau aku kufur. Di dalam surat Al-Qasas, Allah juga mengkisahkan tentang korun. Ketika mendapatkan harta yang begitu banyak, korun berkata, sesungguhnya harta yang aku peroleh ini tidak lain karena ilmu karena kehebatan ilmuku. Ibu-ibu sayang yang dimuliakan Allah, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tidak lain adalah salah satu pintu bagaimana kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Bagaimana caranya? Bersyukur kepada Allah, Mbak Lili Imam Ghazali mengatakan kita bisa bersyukur melalui lisan, kita bisa bersyukur melalui perbuatan, dan kita juga bisa bersyukur melalui hati kita. Demikian Mbak Lili. Jadi nikmat itu sebetulnya cuma salah satu pintu. Berarti salah masih banyak pintu-pintu yang lain ya. Begitu banyak ya? pintu hmm. untuk menuju Allah, untuk hmm. bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Baik, di depan kita ini ada ibu-ibu dari Majlis Taklim. Aduh, saya lupa namanya Majlis Taklim. Babul Iman. Nah, ini Babul itu pintu sebetulnya, Bu. <laughs> Pintu keimanan, Babul Iman itu pintu keimanan. Betul. Maksudnya bukan lupa Bu, kepengen Ibu nyebut aja namanya. <laughs> Babul Iman pintu keimanan. Ini kan hampir sama sebetulnya dengan uh, bahwa kepada Allah pun kita harus diawali dengan pintu iman seperti betul, itu ya. Betul nah. sekali. Di dalam Al-Qur'an, ibu-ibu sayang, Allah selalu mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu Hamba-hambaku sayang Yang kalian mengaku beriman kepada Allah hmm. Ketika kita beriman kepada Allah Iman itu kaitannya harus dengan amal soleh hmm, yeah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, niscaya kita mampu melakukan amal-amal saleh yang merupakan pintu-pintu menuju Allah. Hmm. Ya. Begitupun juga ketika kita beramal soleh itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm, berarti awalnya adalah iman, iman yang dilandasi juga amal soleh itu amal dengan perbuatan ikhlas ya. Betul. ya, dengan niat yang ikhlas, mohon maaf. Dengan niat yang ikhlas, hmm. iman dan amal soleh seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hmm. Kalau kita mengaku beriman, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai iman itu melalui amal-amal soleh. Hmm apabila kita beramal soleh harus dilandasi oleh keimanan kita kepada Allah. Hmm, Masya Allah. Jadi dua sisi mata uang yang tidak bisa tidak bisa Tidak mungkin orang yang beriman tidak punya amal soleh, gitu Betul, gitu kan? Sekali. Atau tidak mungkin orang yang beramal soleh itu tidak beriman. Betul. Semuanya pasti berkaitan. Pemirsa menarik sekali kajian kita kaitan dengan masalah pintu-pintu menuju Allah. Anda bisa bergabung bersama kami. Eh, narasumber kita adalah Ustazah Haja Nunung Ibrahim di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta atau Anda di luar luar Jakarta silakan juga ke 02157434478 dan hikmah pagi ini diselenggarakan oleh Televisi Republik Indonesia dari mulai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 06 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa terus menyaksikan acara ini dari hari Senin hingga hari Sabtu. Nah, ibu-ibu dari Babul Iman ada yang bertanya silakan. Ya. Ya mau dioper-oper? <laughs> silakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, Ustazah, sebelum kita menunggu ibu-ibu juga yang mau bertanya, ini kan amal soleh kemudian kaitannya dengan nikmat ini kadang-kadang kita bersyukur aja kalau nikmat itu datang gitu tetapi kalau nikmat itu seolah-olah tidak menghampiri kita seperti bisa kita kalau lagi sakit mungkin kita ingat Allah tetapi kalau lagi kita nggak punya uang ah bokeh amat sih gue hari ini kadang-kadang kita nyeselnya di situ tetapi ketika nikmat itu datang kita kadang lupa terima telepon dulu saja sudah ada yang terima iya. ada yang masuk silakan assalamualaikum iya dengan bapak siapa dari mana ini Pak Kasman Malago Palopo Sulawesi Selatan. Alhamdulillah Pak Kasman, apa kabar hari ini? ini iya, sehat ya? Iya Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik silakan dengan Ustazah Nunung apa yang ingin ditanyakan? Iya, yang saya tanyakan Bu. Iya, eh, saya ini terlalu banyak memperbuat dosa dulu Bu. Apakah masih ada pintu tobat bagi saya Bu? Hmm, iya. Ada lagi Pak Kasman? Nah, sekian saja pertanyaan saya Bu. Baik. Oke, terima kasih Pak Kasman. Ini juga mungkin mewakili sebagian banyak uh, hamba Allah yang kadang ingin mengakui dosa tapi seolah-olah khawatir kalau Allah nggak terima gitu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Haji Kadir dari Tanjung Priuk silakan. Iya, eh, Pak Haji Ori mirip-mirip Haji Kadir. Pak Haji Ori, silakan. Ya, jadi pintu-pintu menuju Allah ini hmm. ada tiga intinya. Iya falsafah hidup, life filosofi yaitu akidah, syariah dan moral. Kedua adalah knowledge atau science itu ya. Ketiga hati nurani. Hmm. Ah, tiga itu intinya. Jadi kalau orang nggak punya falsafah hidup, ya kayak sekarang ini sekuler. Nah, ngaku-ngaku Islam tapi klaim uh, uh, klaimnya Islam tapi padahal dia mempercayai Allah uh, bersekutu uh, dia meyakini bahwa rasulnya itu ada lagi setelah Nabi Muhammad, ah itulah itu yang orang-orang yang nggak ngerti agama tapi ya. mengklaim Islam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji Yori. Baik ibu-ibu mau bertanya? Huh? Ya udah silakan ibu. Masih masih apa? Masih dorong dorongan. Pak Kasman dari Polopo. Saya dulu katanya banyak dosa. Apakah Allah masih menerima tobat saya hingga sekarang? Baik. Pak Kasman yang saleh Allah tidak seperti kita. Iya, ada lagi yang telepon. Kita terima dulu atau gimana ini? Halo? Halo? Assalamualaikum? Baik, Ustazah, mohon maaf. <laughs> Baik. Di dalam Al-Quran kata Allah, melanjutkan Pak Asman hmm, tadi, kata Allah, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa ya, Masya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Inna hmm, Innallaha ghafurur rahim. hmm. Wahai hambaku sayang, kata Allah, yang kalian telah begitu keterlaluan hmm. menzalimi diri kalian sendiri. Balili, kita sadari atau tanpa kita sadari, kita semua pernah melakukan dosa Betul. Baik yang kecil maupun yang besar, baik dosa yang kita sembunyikan maupun dosa yang terang terangan Hmm. Akan tetapi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a sebesar apapun dosa yang pernah kalian sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kamu. Hmm innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah begitu kasih dan begitu maha pengampun kepada hamba-hambanya ya di dalam sebuah hadis kudsi Allah juga berfirman wahai anak-anak Adam ya benar Adam seandainya dosa-dosamu telah memenuhi langit dan bumi kemudian kau datang kepadaku dengan membawa dengan memohon ampunan kepadaku aku ampuni semua dosa-dosamu. Jadi Pak Kasman yang saleh, jangan pernah ragu untuk bertaubat kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Ya. Dan mbak Lili orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, Ibu Betul, saya. Masya Allah. Orang yang baik kata Allah dalam Al-Quran, wa idha fa'alu fahishatan awzolamu ala anfusihim mereka apabila melakukan dosa Kemudian mereka ingat kepada Allah akan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah. Jadi Pak Kasman, Pak Kasman tidak sendirian. Begitu banyak orang yang pernah melakukan dosa. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah dan pada akhirnya jadi iya, iya. husnul khotimah husnul menjadi manusia khotimah. yang soleh ya begitu banyak contoh di tengah masyarakat orang-orang yang tadinya begitu bergelimang dosa hmm. mereka kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah amin insya Allah, Allah kita semua termasuk golongan di dalamnya jadi pintu Allah selalu terbuka begitu untuk terbuka untuk siapapun yang hmm. bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik ya ini sebuah semangat salah satu semangat yang Allah berikan untuk kita ya, jadi Allah tidak hanya tinggal diam kepada manusia-manusia ah. yang berdosa karena Allah Maha Rohim tadi ya. Nah, dari Pak Haji Yori di Tebet bahwa sesungguhnya pintu itu ada tiga dalam Islam akidah syariah kemudian juga knowledge dan falsafah hidup menyoroti juga kasus yang berkembang saat ini tetapi apakah ini mau dijawab sama ibu silakan oke okay. mengenai polemik hmm. yang sekarang sedang berkembang di masyarakat mengenai satu golongan. Hmm. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Rasulullah adalah khotaman nabiyin. Hmm penutup para nabi yang tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai rasul, kita harus bertanya, apakah ajaran yang dibawa oleh mereka terdapat di dalam Al-Qur'an? Hmm. Apabila tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, ibu-ibu sayang, mari kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang sampaikan Pak Jior ini juga menguatkan kita bahwa memang uh, bisa dikatakan juga ya pintu-pintu menuju Allah adalah akidah kita yang kuat. Betul. Kemudian juga uh, falsafah kehidupan kita yang juga sesuai dengan ajaran Allah. Betul. Dan juga ilmu pengetahuan yang memang betul-betul harus kita betul. amalkan gitu ya. Betul. Di dalam sebuah hadis kata Rasulullah. Allah Sallallahu Alaihi. Aku wasiatkan kepada kalian, aku wariskan kepada kalian dua perkara. Hmm. Yang apabila kalian mengamalkan dua warisan yang aku bawa ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Hmm. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah al Hadir. Hmm. Ibu-ibu sayang, apabila kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan mampu mengimplementasikan ajaran-ajaran Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada beliau, seperti Mbak Lida sampaikan tadi, kita masih dalam suasana maulid, kecintaan kepada Rasulullah yang sebenar-benar cinta adalah sejauh mana kita mampu mengamalkan ajaran Betul. beliau mm -hmm. di setiap nafas kehidupan kita. Apabila ini kita amalkan di kehidupan kita, lantau lantadillu abada kata Rasulullah, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Hmm, Masya Allah, senang ya Bu, mm-hmm. dengar kita punya ustazah muda yang begitu banyak ilmunya. Insya Allah bisa kita amalkan ini sepulang dari sini, tetapi tetap bersama kita di sini pemirsa. Pemirsa, baik, halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, kita break dulu ya. Nanti ibu-ibu siap-siap dengan pertanyaannya. Oh, <laughs> baru mau break tapi sudah ada yang masuk bagaimana? <laughs> Assalamualaikum. Halo. Oh, udah. <laughs> Baik, pemirsa tetaplah bersama Hikmah Pagi TVRI. Tema kita tentang pintu-pintu menuju Allah akan kita lanjutkan selepas yang berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia yang eh, menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita membahas tentang pintu-pintu menuju Allah bersama Ustazah Hajah Nunung Ibrahim. Anda kami undang untuk bisa berinteraksi di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478. Di sini juga ada ibu-ibu dari Jemaah Majelis Taklim Babul Iman Menteng atas Jakarta Selatan. Baik, sudah ada yang bergabung lagi kami sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak Arif ya. <laughs> Iya. Monggo Pak Arif silakan. Ha. Tentang pintu-pintu Allah ini, hmm. saya bisa mengatakan dan ini saya bisa bertanggung jawabkan bahwa itu cuma satu. Hmm. Allah yang Maha Esa membu uh, membuka pintu cuma satu sebetulnya. Yeah. Tapi satu ini macam-macam. Mm -mm. Nah, uh, yaitu cinta atau mm. sayang atau kasih. Jadi kalau kita ingin mendapat kasih Allah, kita harus mengasihi siapa saja yang di muka bumi. Maka tidak beriman seseorang sebelum dia mengasihi orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Hmm. Maka tidak termasuk beragama atau sholat kalau tidak mengasihi anak yatim atau orang miskin. Yeah. Pantas Rasulullah bersabda, Irhamu man fil ard, yarhamkum iya. man sama. Sayangi siapa saja yang di muka bumi, niscaya menyayangimu siapa yang di langit. Jadi tanpa harus kita kepada seorang pun membenci apapun alasannya. Yeah. Ini satu pintu inilah yang justru sedang dilupakan oleh umat beragama sehingga terjadilah bermacam-macam pintu neraka malahan yang terbuka sekarang ini. Hmm. Nah itu aja Bu aja gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Di belakang Pak Arif kami silakan lagi, silakan di 5743476 atau 0215743478. Waalaikumsalam Pak Amar. Iya baik silakan. Oh hujan lebat ya? Kita nggak kehujanan Pak karena di dalam. <laughs> berkah. Silakan Pak Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, di dalam Al-Quran disebutkan Allah bahwa ma'akum aina makuntum hmm. bahwa dimanapun kita Allah itu melihat kita jadi utamanya saya pikir itu itu dulu kita yakini bahwa Allah itu ada dan melihat kita kita ternyata dan tahu pintu masuk ke menuju Allah itu kalau tidak kita yakini bahwa Allah itu uh, ada dan melihat kita dimanapun kita berada, sulit saya pikir sulit untuk mencari jalan pintu masuk ke menuju Allah itu. Demikian, Assalamualaikum. Apalagi sekarang ini kan, waduh, Masya Allah, akidah itu susah. Jadi pintu pertama itu saya pikir akidah. Betul. Untuk mengetahui bahwa ya. bisa menuju pintu Allah itu. Ya. Apa sekarang pintu, akidah itu udah rusak benar sekarang. Hmm. Apalagi dengan adanya nabi-nabi apa segala macam gitu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dari mana? Dari Bekasi, Pak Andi Helmi. Pak Andi dari Bekasi, silakan Pak Andi. Ya, terima kasih Bu. Satu aja pertanyaan saya Bu yang selalu saya ingin dekat kepada Allah dengan hmm. cara kita aja. Tapi bagaimana caranya kita mau sholat yang tepat ini? bagaimana sebenarnya sholat itu agar kita betul-betul masuk kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Subhanallah. Baik, eh, ibu-ibu silakan ada kesempatan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ah, warahmatullahi yang terhormat Ustazah Nunung Ibrahim, saya Ibu Manan dari Majelis Babul Iman, Jalan Saharjo, Menteng Atas. Yang saya ingin tanyakan Bu Hajar. Eh, bagaimana mengatasi saya ini temperamental. Kalau hmm. misalnya mendengar kata-kata orang langsung bermarah. <laughs> Akhirnya saya sendiri sampai menangis menyesali bagaimana Bu Nono mengatasinya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Ibu marah ada sebabnya kan? Iya. Oh iya. <laughs> Jangan tahu marah aja. <laughs> Silakan Ustazah, ini pertanyaan luar biasa dari Pak Arif bahwa sesungguhnya pintu menuju Allah itu banyak satu, tetapi banyak implementasinya seperti uh, kalimat cinta kepada Allah. Baik. Kemudian Kemudian Pak Amar dari Jakarta Barat katanya Allah bahwa ma'akum aina kuntum. Jika Allah memang ada di mana-mana berarti kita juga harus uh, merasakan ya bahwa Allah ada di mana-mana. Pak Andi uh, Pak Andi dari Bekasi Bagaimana sholat kita supaya betul-betul rasanya menuju Allah sampai beliau seperti tadi sedih sekali uh, mengungkapkan sholat yang bagaimana yang memang seolah-olah kita ada bersama Allah gitu kan. Kemudian Bu Manan tadi mengatasi sifat yang temperamental. Baik. Saya mulai dari ibu. Silakan. Ibu sayang, di dalam sebuah hadis dikisahkan ketika seorang datang kepada Rasulullah. Allah SWT. Ya Rasul, ajarkan kepadaku sebuah satu hadis saja. Yang dengan satu hadis itu aku mampu mengamalkannya dengan baik dan benar. Hmm. Rasulullah menyampaikan satu hadis kata Rasulullah la taghdab. Jangan marah. Orang itu suatu hari datang lagi kepada Rasulullah masih kalimat itu yang disampaikan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, la Satu kali orang itu datang lagi kepada Rasulullah, Rasulullah masih menyampaikan satu kata yang tadi, la Sampai tiga kali Rasulullah mengatakan, la tagdob, la Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukan berarti kita tidak boleh marah karena marah adalah salah satu emosi, emosi yang sehat manusiawi. dan itu karunia yang besar dari Allah marah tidak bisa kita buang yang dimaksud oleh Rasulullah jangan marah adalah kita harus mampu mengendalikan amarah ketika kita marah. Hmm, jangan berlebihan maksudnya. Jangan jangan jangan melampiaskan marah itu dengan kemarahan, hmm. tapi harus mampu menahan amarah itu ketika kita marah. Rasulullah mengatakan juga di dalam sebuah hadis, aku bangga kepada orang yang beriman. Apapun yang mereka terima itu selalu baik di tangan mereka. Hmm. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur. Ibu sayang, ketika kita menerima kabar-kabar yang baik, ketika kita menerima persoalan-persoalan yang menurut kita itu persoalan yang baik dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Tapi begitu juga ketika kita menerima persoalan-persoalan yang berat Yang menurut kacamata kita itu tidak baik menurut kita Kata Rasulullah Orang yang beriman itu tetap bersabar Dia mampu mengendalikan amarahnya dan salah satu ciri orang yang bertakwa menurut Allah dalam Al-Quran adalah Wal al ghaiz Itu orang yang mampu menahan amarah Bagaimana caranya agar kita tidak marah? Rasulullah memberikan tip kepada kita apabila kita marah dalam keadaan berdiri kata Rasulullah maka kamu duduklah apabila duduk masih juga marah kamu berbaring apabila kamu berbaring juga masih marah kamu segera ambil air wudhu Kenapa? Karena marah itu datangnya dari setan, setan berasal dari api, api akan padam oleh air. Hmm. Jadi ketika marah, ibu sayang, segera berwudu, istighfar kepada Allah. Allah, jadikan aku orang-orang yang beriman, Bersabar. yang mampu menahan amarah ketika aku marah gitu ya ibu sayang ya Insya Allah mulai hari ini ibu nggak jadi pemarah lagi dan nggak temperamental lagi Hmm. Ingat Amin. hadis Rasulullah ya bu ya tadi ya jadi kalau memang berhadapan dengan orang yang kadang sering menyinggung perasaan kita, memang sih udah di sini <laughs> udah mangkal, luap, udah mangkal, lari aja cari wudhu gitu ya. Betul. Masya Allah. Jadi kita menjadi pemenang untuk diri kita sendiri. Betul. Ha. Orang yang kalah itu, orang yang menang itu bukan orang yang mengalahkan hmm. lawannya dengan ditinju kata Rasulullah. Hmm. Orang yang menang itu adalah orang yang mampu menahan amarah yang ada di dalam dirinya. Mm, yeah. Subhanallah. Itu salah satu pintu juga. Salah satu pintu menuju keimanan. Ya, de, yang lain Ibu Ustazah dari Banyak Pak tadi tentang cinta bahwa pintu satu-satunya adalah cinta yang bisa diimplementasikan. Jadi tidak ada kata kekasaran, kata benci terhadap sesama jika kita sudah paham apa itu cinta kepada sesama. Mahabbah ilallah, mm -mm. kecintaan kepada Allah seperti yang disampaikan sebuah hadis oleh Bapak yang kedua tadi ya. Iya, yarhamu man mansel al ya man sama. Cintailah orang-orang yang ada di bumi, niscaya kamu akan dicintai oleh yang ada di langit. Cinta kepada Allah dapat kita implementasikan dengan berbagai macam cara. Mhm. Cinta kepada suami, cinta karena cinta kita kepada Allah, cinta kepada istri karena cinta kita kepada Allah cinta kepada semua makhluk Allah yang, dilas, yang dilandasi karena cinta kita kepada Allah. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmuzi, "Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepada siapapun itu tidak lain karena cintaku kepada Allah. Hmm. Ya kalau kita cinta kepada orang-orang yang kita cinta atau kita cinta kepada apapun yang kita cinta, itu tidak lain karena cinta kita kepada Allah. Hmm, Insya Allah. Saya cinta kepada Mbak Lili tidak lain Sebaliknya. karena cinta kepada hmm. Allah. Mbak Lili hmm. cinta kepada saya cinta karena Allah. Semua landasannya harus karena Allah. Hmm, ya. Kalau karena Allah nggak ada kata benci betul ya? Kalau karena, karena Allah nggak akan ada pernah kata benci, nggak akan pernah ada kata kekerasan. Sekalipun ada, mungkin uh, sekalipun ada, ada ya? kita akan membalas ketidakbaikan itu selalu dengan jalan kebaikan. Hmm, Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allah. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Hmm. Bahkan Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan. Hmm. Rasulullah membalas permusuhan dengan dengan cinta dan kasih sayang. Sehingga musuh-musuh menjadi luluh. Subhanallah. Masuk ke dalam Islam. Rasulullah ya. bukan hanya dicintai oleh orang-orang muslim, bahkan Rasulullah dicintai oleh orang-orang yang awalnya memusuhi Islam. Betul, betul. Ini ada juga pertanyaan dari Pak Andi di Bekasi tentang sholat juga merupakan pintu menuju Allah. Tetapi bagaimana caranya supaya beliau juga ini mengganjal hati beliau selalu. Apakah sholat saya sudah betul-betul bersama Allah atau belum gitu? Baik, Pak Andi, Pak Andi yang saleh. Di dalam sebuah hadis kata Rasulullah, Allahumma sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Sholat orang mu'min ini. As-salatu mi'rajul mu'minin. Pertanyaannya bagaimana solat yang menjadi mi'raj orang-orang yang beriman? Ketika kita solat, kita sesungguhnya tengah berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita sholat, sesungguhnya kita tengah bercinta-cinta dengan Allah. Ketika kita sholat, sesungguhnya kita tengah bermesra-mesra dengan Allah. Bagaimana sholat agar ketika kita sholat kita sedang berada di sidratul muntaha bersama Allah. Bagaimana agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, agar kita menjadi orang-orang yang beriman, yang menang menurut Allah dalam Al-Quran. Hmm. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi fi salatihim ini saya mendapat keberuntungan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang seperti apa yang mendapat keberuntungan? Apakah beriman sekedar beriman? Hmm. Tidak. Orang yang beriman yang mendapat keberuntungan kata Allah, alladzinahum fi salatihim khasyi'un yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bagaimana salat yang khusyuk? Ketika kita salat, hati kita, jiwa kita, seluruh diri kita kita komunikasikan kita konsentrasikan kepada Allah. Hmm, Sehingga sholat yang seperti inilah yang akan memberikan dampak positif setelah kita sholat. Hmm. Sebab begitu banyak orang yang sholat, ketika sholat dia mengatakan Allahu Akbar, tapi di luar sholat dia sombong. Hmm. Ketika dia sholat dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah tapi di luar sholat dia melakukan kekerasan. Kenapa ini terjadi? Karena sholatnya selama ini baru mengerjakan sholat belum menegakkan sholat, belum mendirikan sholat. Hmm. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, aqimus sholat bukan amil sholat hmm. tegakkanlah solat bukan kerjakanlah solat hmm. demikian Mbak Lili baik berarti ada yang belum sempurna dalam sholat kita ada yang masih belum hmm, sempurna hmm, ada yang belum sempurna ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi kami silakan ya ibu silakan Assalamualaikum ya <laughs> sebentar Bu. ya, Oh, maaf. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Adakah yang bergabung dengan Baik. kita? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa dari mana? Bapak Asing Nur Yahya, Brebes. Pak Yahya di Brebes, Masya Allah. Silakan Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semoga semuanya di pagi hari ini kita dirahmati Allah. Amin. Dan dimuliakan Allah. Amin. Allahumma. Umi, hmm? kami mau bertanya, tapi sebelumnya ada sesuatu paparan sedikit. Ya, silakan. Lagi kecil kami ditinggalkan seorang ibu, sudah ditinggalkan seorang ibu. Hmm. Bahkan beberapa tahun kemudian seorang ayah. Tapi saat-saat terakhir sang ibu berkata, Tolong jangan kamu tinggalkan belajar mengaji. Setelah beberapa tahun kemudian, kami menginjak remaja bahkan dewasa. Hmm? Yang menjadi ganjalan kami adalah apakah tidak menjadikan suatu penghalang untuk mencapai keridhaan Allah? Karena sang ibu dan bapak belum pernah mengenyam jerih payah kami lagi masih hidup. Sedangkan sekarang Alhamdulillah walaupun hanya sederhana kami bisa mencari nafkah, tapi hmm. orang tua kami belum pernah merasakannya dari sang anak. Apakah itu hal yang tidak menjadikan penghalang bagi kami ini untuk mendapatkan kerudung dari Allah? Hmm, Masya Allah. Itu saja. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yahya dari Brebes. Ini pengalaman yang luar biasa buat beliau. Yang saya juga yakin mungkin banyak juga yang seperti ini karena Pak Yahya nya mewakili dari sekian banyak uh, hamba Allah yang ingin uh, menyampaikan permasalahannya. Silakan Ibu dari Majelis Taklim Babul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Samila dari Jalan Dokter Sarjo, mm -hmm. uh, Babul Iman dari Menteng Atas. Iya. Saya mau bertanya Bu Ustad, uh, saya kan ada orang minta belajar ngaji, sedangkan saya kan baru bisa eh, asal eh, bisa ngaji gitu. Dia minta dia Islam kejawen katanya kan <laughs> masih dia minta diajarin ngaji sama saya nah kata saya saya kan bukan ustazah kata saya gitu tapi dia minta diajarin sama saya ngaji Al-Qur'an maksudnya nah, ngaji oh. Al-Qur'an gitu minta belajar ikro, minta oh, nah kata saya bagaimana caranya sedangkan saya kan belum praktek banget Bu iya amalan kita tuh diterima apa enggak Allah. Tapi Ibu tetap ngajar gitu ya. Nah, iya. sedikit-sedikit baik. Nah, terima kasih. Diterima enggak amalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Halo. Ini dia Pak Haji Kadir yang tadi saya salah sebut. Baik Pak Haji Kadir, silakan, silakan, silakan. Assalamualaikum Ibu Haja Nunung. Waalaikumsalam. Ah, ini pintu menuju Allah ini. Pertama, pembinaan keluarga dengan bermural Al-Quran. Bila mana kita berhasil membina keluarga, tentu pintu akan terbuka menuju Allah. Nah inilah kegagalan sebagian umat kita, terutama uh, umat manusia di Indonesia inilah yang mayoritas Islam. Nah ini terjadilah yang yang di publik yang kita lihat sekarang ini. Nah, kira-kira termasuk nggak dalam kategori untuk menuju Allah dalam pemilihan keluarga yang sakinah maupun bermula Al-Quran semuanya hanya itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kami sampaikan luar biasa respon para pemirsa hari ini di Hikmah Pagi kita yang mudah-mudahan ini terus berlanjut hingga eh, kita senantiasa menggaungkan kalimat-kalimat Allah melalui program dakwah di TVRI kami akan kembali bersama Hikmah Pagi selepas yang berikut ini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 Dengan beralihnya para nelayan dari melaut menjadi petani tambak udang, berbagai keuntungan diperoleh. Hal itu dapat dilihat dari kehidupan para nelayan yang mulai berubah. Sebelumnya kami tidak pernah merasakan penghasilan yang uh, lebih dari ini. Kami dulu tuh hanya ekonomi para nelayan yang selama ini sangat susah mulai cerah Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Hikmah Pagi di tema Pintu-Pintu Menuju Allah di line telepon 5743476 atau 0215743478 bersama narasumber kita Ibu Ustazah Hajah Nunung Ibrahim. Tadi ada pertanyaan dari pemirsa di Brebes yaitu Bapak Yahya yang eh, menyampaikan cerita kehidupannya sejak kecil sudah yatim piatu ditinggalkan orang tua, kemudian saat ini alhamdulillah sudah hidup yang lumayan berkecukupan, tetapi apakah menjadi penghalang untuk uh, jalannya menuju Allah ketika orang tua yang beliau sangat cintai belum menikmati uh, apa hasil. namanya hasil jerih payah beliau. Silakan Ibu. Baik. Berbakti kepada orang tua Mbak Lili tidak ada hmm. batasnya. Ya. Bahkan setelah beliau orang-orang yang kita cintai telah lebih dahulu dipanggil pulang oleh Allah. Bagaimana caranya agar kita terus mampu berbakti kepada orang tua ketika mereka-mereka sudah tidak ada. Ketika kita bersilaturahim kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita, itu merupakan salah satu bukti cinta itu merupakan salah satu bukti bakti kepada orang tua kita. Ketika kita bersilaturahim dengan om, dengan tante, dengan ua, dengan siapapun yang dicintai oleh orang tua kita, itu merupakan salah satu bukti bakti kepada kedua orang tua kemudian meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang tua kita kebiasaan beramal yang pernah dilakukan oleh orang tua kita itu kita teruskan juga sebagai bukti bakti kepada mereka pahalanya kita sampaikan untuk kedua orang tua kita apakah diterima oleh Allah Insya Allah diterima oleh Allah hmm. jadi hmm. Pak payah ya payah ya <laughs> jadi tergesi dengar ibu payah ya tidak pernah ada kata putus untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Tidak pernah ada tertutup kesempatan dalam berbakti kepada orang tua. Kapanpun, dimanapun, sampai akhir hayat kita, hmm, kita iya. masih diberi kesempatan oleh Betul. Allah untuk berbakti kepada orang tua meskipun mereka jauh sudah lama meninggalkan kita. Insya Allah. Apalagi Pak Yahya mungkin bisa dibilang sosok seorang anak yang soleh. Ah, Karena doa anak yang soleh itu senantiasa memanjangkan amal orang tua di akhirat. Awaladun soleh ya hmm, betul, Masya Allah. Doa dari anak-anak yang soleh. Tidak pernah ada hijab. Hmm. Tidak pernah ada penghalang antara anak soleh dengan Allah. Antara doa anak soleh dengan Allah pasti diterima. Lebih mulus dari jalan tol, karena jalan tol sekarang itu macet. <laughs> Tapi kalau doa anak toleh nggak ada macet, nggak ada hambatan. <laughs> Baik dari Ibu Syamila, namanya kayak artis nih Ibu Syamila. Iya. <laughs> dari Majlis Taklim Babul Iman, ada yang minta nggak belajar ngaji dengan beliau, tapi beliau katanya ilmunya pas-pasan, katanya gitu. Tapi saya belum tahu, pasti Ibu orang minta ngaji ke Ibu, pasti Ibu lebih pandai kan gitu ya. Apakah ini diterima amalnya gitu Bu? Baik pas minta belajar pas bisa maksudnya iya. <laughs> ibu subhanallah ibu sudah menjadi orang yang bermanfaat kata Rasulullah khairun nas yanfa'un nas hmm. sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain hmm. ibu hebat saya salut di dalam sebuah hadis juga Mbak Lili Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam imkotu amaluh." apabila mati anak Adam, apabila meninggal anak-anak cucu Adam, terputuslah semua amal-amalnya kecuali yang tiga. Mm -mm. Apa? Yang pertama sodakotun jariah. Ya. Sodakoh dan jariah yang pernah kita keluarkan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, awa ilmun yantafawbih. Ilmu yang bermanfaat ibu sudah memiliki ilmu diajarkan kepada orang lain yang merasa belum memiliki ilmu ibu mengajarkan Al-Quran kepada saudara yang merasa belum bisa membaca Al-Quran. Apakah diterima? Allah pasti menerima. Yakin, hakul yakin. Hmm. Ya, dilanjutkan kebiasaan baik ini. Insya Allah ini akan menjadi ladang amal soleh buat ibu yang di akhirat nanti akan menjadi permadani Amin. yang mengantarkan ibu masuk ke dalam surganya Allah iya. menjadi pintu surga buat ibu pintu menuju Allah buat ibu karena dari ibu juga merasa aduh saya nggak mampu nih ngajarin tapi terus-terus akhirnya belajar lagi belajar lagi jadi mampu kan ya Bu ya Betul. nah jadinya ibu juga nggak berhenti belajar ya Betul. Masya Allah iya Betul. jangan takut untuk mulai sesuatu yang baru yang memang ternyata kita juga punya kemampuan dari Pak Haji Kadir di Tanjung Priuk pembinaan keluarga dengan Al-Quran maka ini juga merupakan salah satu satu uh, jalan menuju Allah. Subhanallah. Pembinaan keluarga dengan Al-Qur'an ini sangat penting sangat-sangat penting apalagi Mbak Lili kita lihat kondisi zaman yang seperti sekarang hmm. ini apabila kita keluar dari ajaran dari ajaran Al-Qur'an. Apabila kita membiarkan anak-anak kita tidak mengamalkan Al-Qur'an, apabila kita membiarkan diri kita tidak mengamalkan Al-Qur'an. Jangan pernah berharap pintu menuju Allah terbuka buat kita. Hmm, Insya Allah. Di dalam Al-Quran lah. Melalui Al-Quran hidup kita akan menjadi lebih baik. Jelas Allah mengatakan Al-Quran itu adalah hidayah. Hmm. Untuk siapa? Lil hmm. Bagi hamba-hambaku yang bertakwa Di pembinaan keluarga Melalui Al-Quran Lewat Al-Quran Dengan Al-Quran Bukan saja mendekatkan kita Bukan saja mendekatkan keluarga antara keluarga mendekatkan kita kepada Allah dan pintu menuju Allah. Iya, saya teringat Asli. dengan situasi atau kondisi keluarga saat ini yang mungkin juga tadi Pak Haji Kadir mengkhawatirkan bahwa seolah-olah banyak keluarga yang sudah jauh dari Al-Qur'an. Hmm. Contoh saja, orang tua sudah tidak langsung lagi mengajarkan anaknya Al-Qur'an secara langsung, tetapi malah menyuruh guru yang lain menjadi orang untuk menjadi gurunya. Padahal Ba'da Maghrib itu punya waktu yang banyak sampai menjelang Isya untuk kita mendidik anak-anak secara langsung membaca Al-Qur'an. Ini bagaimana mana Bu? Karena kan mengamalkan Al-Quran belajar dari berawal dari membacanya gitu kan. Oh. Kalau dulu ketika saya kecil, hmm. Mbak Lili, yang mengajarkan Al-Quran itu adalah ayah saya langsung. Iya, orang tua langsung abah saya langsung yang hmm. mengajarkan Al-Quran A, Jabr A, Ba, Jabr Ba dulu gitu ya Udah ekspres Bu oh, Karena udah A, Bata gitu ya, ya <laughs> iya. Ibu juga pasti mengajarkannya begitu Kenapa orang tua memanggil guru ke rumah, hmm. guru private di rumah. Seringkali anak itu Mbak Lili lebih nurut kepada gurunya hmm. ketimbang eh, ketimbang orang tuanya. Akan tetapi ini juga tidak salah, hmm. memanggil guru dari luar juga tidak salah akan tetapi kebiasaan di keluarga juga harus diteruskan. Iya. Ibu, setelah maghrib kita berkumpul dengan suami, dengan anak, membaca Al-Quran bersama-sama, tadarus bersama-sama, bukan saja mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi juga mendekatkan antara keluarga, keluarga. Hmm. antara ibu dengan ayah, ibu dengan anak, anak dengan ayah, dan sebagainya. Ini harus terus dilakukan, Mbak Lili. Hmm. Kebudayaan yang baik kebiasaan yang baik hmm. dan insya Allah ini juga akan merupakan pintu menuju iya. Allah. Cuma sedih aja kalau ternyata anak bisa baca Fatihah dari orang lain kan. Aduh, <laughs> sedihnya. Yang lebih sedih lagi, anak bisa membaca Fatihah, orang tua tidak bisa membaca Fatihah. Iya. Dan ini nggak sedikit, Ibu. Masya Allah. Insya Allah ibu-ibu nggak seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ya. kalau kita sering ngaji sih nggak begitu mudah-mudahan ya. Silahkan Ibu ada lagi yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Ada yang bertanya? Mana spekernya? Eh spekernya mic-nya. Speaker mah di atas adanya. Baik, <laughs> silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mak Siti Mariam. Hmm. Saya mau bertanya sama Ibu Haja. Hmm. Gini Ibu, saya punya anak kalau disuruh sholat itu susah sekali saya suka sampai marah-marah gitu suruh sholat suruh ngaji apakah itu dosa bagi saya atau tidak gitu hmm. terima kasih Bu Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustazah ya. iya Bu kalau ibu nyuruh anak berbuat zalim ibu baru dosa kalau ibu menyuruh anak berbuat jahat kepada orang lain, ibu baru dosa. Kalau ibu menyuruh anak mengerjakan sholat, ya bukan men menjadi dosa. Ini merupakan pintu menuju Allah. Mm -mm. Agar anak kita menjadi orang yang senantiasa mendirikan sholat. -mm. Bukankah ada satu doa, Robbi ja'alni muqimah sholat wa min Ya Allah, jadikanlah aku dan semua keturunanku orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat bukannya berdosa ibu sayang ini merupakan pintu ibu menuju Allah subhanahu wa ta'ala hmm. kemudian bagaimana caranya tentu tidak harus dengan marah-marah peluk anak kita dengan penuh kasih sayang sampaikan dengan bahasa yang lembut kepada mereka kepada anak kita sayang kamu cinta kepada Allah siapa yang memberikan nikmat kepadamu kamu harus bersyukur dan salah satu syukur kepada Allah dengan kamu beribadah kepada Allah salah sayang ibu membimbing anak ibu belum marah-marah insya Allah dengan tutur kata yang manis tutur kata yang baik tutur kata yang bijak insya Allah dengan seperti itu anak akan lebih menurut kepada kita demikian Hmm. eh sholat nggak sholat nggak hmm. kalau nggak sholat awas ya <laughs> nah, itu anak cuma gelar sejarah doang belum <laughs> lagi gitu kan masya Allah nah ibu kembali kita bahwa ini kalau diungkap uh, dari semua yang sudah dijelaskan bahwa ternyata memang apa yang Allah limpahkan kepada hambanya itu tidak tidak sedikit gitu kan karunia tadi kita memiliki anak itu adalah amanah itu adalah karunia anak juga merupakan jalan kita menuju menuju uh, Allah kemudian juga kita punya suami sebagai pendamping seumur seumur hidup insya Allah ini juga merupakan jalan, jalan menuju Allah. Allah. Kita punya tetangga dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa. Sebetulnya pintu menuju Allah itu banyak. gitu. Diawali dengan cinta tadi, diawali juga dengan akidah yang kuat. Nah, nikmat yang kita rasakan saat ini seringkali kita tidak merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Kadang itu hal yang biasa saja. Hmm. Apa itu hati sudah tertutup tandanya atau bagaimana Ustazah? Oke. Okay. Mbak jantung yang terus berdegup, mm -hmm. nafas yang terus dihela. Tanpa kita sadari itu sebetulnya nikmat yang luar biasa dari Allah. Balili bisa bayangkan nggak usah 10 menit, hmm. tidak usah 5 menit. Hmm. Seper sekian detik saja jantung kita berhenti. Maka berakhir hidup kita di dunia ini. Hmm. Allah masih memberikan jantung kepada kita untuk berde untuk berdegup. Itu artinya masih ada kehidupan. Hmm. Tapi semua itu kita kurang sadari. Kenapa? Karena kita baru menyadari bahwa itu satu nikmat ketika kita mendapatkan harta yang banyak. Iya, itu secara fisik saja ya. Ketika Ketika kita naik jabatan, mm -hmm. itu baru kita katakan nikmat. Ketika kita mampu membeli rumah yang besar, itu baru kita katakan nikmat. Mm. Padahal nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang sering kita lupa, kata Rasulullah, ada dua nikmat. Mm. Yaitu nikmat kesehatan yeah. dan nikmat kesempatan. Mm. Dan ini yang sering kita lupa. Iya, nikmat sehat dan sempat dan jabatan ataupun harta sesungguhnya itu jauh kepada ujian ya. Jauh kepada ujian. Hmm, baik yang apabila kita nggak mampu mengamalkan itu semua menjadi malapetaka seperti korun ya kepada kita seperti contoh tadi seperti surat tadi ya. ya seperti kisah korun dalam surat Al-Qasas baik Ibu Ustazah terima kasih atas uraian yang cukup panjang dan menyejukkan hati kita sehingga kita bisa termotivasi untuk mengumpulkan amal soleh berikutnya ya Bu ya Amin. yang mudah-mudahan pada di akhir uh, hayat nanti insya Allah timbangan kanan kita lebih berat dibanding Amin. timbangan kiri mudah-mudahan tetap bersama kami insya Allah ya Bunda ya Insya Allah Insya Allah Terima kasih atas Sama-sama. ketemunya hari ini Dan Ibu terima kasih Ada bekal yang sudah kita kantongin nih Kantonginnya bukan di sini Bu Tapi di sini dan di sini <laughs> Dan diamalkan Nah betul Nah pemirsa terima kasih juga atas kebersamaan Anda Mudah-mudahan bekal yang kita dapat ini Menjadi sebuah eh, lanjutan Menuju kehidupan kita yang berikutnya Dan yang pada akhirnya adalah Kita akan menuju Allah dengan kondisi yang tenang Yang husnul khotimah Menjadi manusia yang soleh Untuk diri kita sendiri Juga untuk keluarga dan sekitarnya. Manfaatkan kesempatan yang ada, manfaatkan waktu yang ada sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amalillah. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.